<clears throat> Fenomena menyamakan bimbingan Islam, agama Islam dengan agama-agama yang lain. Menganggap semuanya benar. Menganggap semuanya sama sama-sama agama samawi dikenal dengan fenomena pluralisme fenomena wihdatul adyan sinkretisme agama bahkan muncul pula fenomena pobi terhadap Islam kopi terhadap bimbingan-bimbingan Islam. Di antara bentuk kopi tadi barakallahu fikum menggambarkan Islam sebagai sebuah agama radikal. Islam digambarkan sebagai sebuah agama yang mengedepankan kekerasan tidak mengenal yang namanya kelembutan atau kesantunan dan berbagai macam fenomena-fenomena yang lainnya yang intinya barakallahu fikum ialah upaya untuk memberangus Islam upaya untuk memadamkan cahaya Islam, upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari bimbingan-bimbingan Islam, upaya untuk membuat kaum muslimin benci kepada keislamannya. Dikedepankan ideologi-ideologi barat. Dikedepankan pemikiran-pemikiran luar yang dianggap sebagai sesuatu yang tepat untuk kondisi sebuah zaman. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang mahasinu hadzatin tentang keindahan-keindahan Islam. Juga telah dijelaskan pula tentang tafsirul Islam. Apa Islam itu? Kita mendalami Islam lebih dekat. Kita mendekati Islam lebih dalam. Dijelaskan bahwasanya Islam itu sifatnya sangat menyeluruh bimbingan-bimbingannya memberikan bimbingan terkait dengan masalah akidah perkara ibadah perkara muamalah perkara akhlak wal adab meliputi semua aspek kehidupan yang ada Islam bukan semata-mata akidah bukan semata-mata keyakinan tapi Islam juga terkait dengan yang namanya amaliyah. Dijelaskan bahwasanya agama Islam bimbingan-bimbingannya yang terbaik, yang paling bermanfaat, yang paling bermaslahat, yang mengandung rahmah baik untuk kaum muslimin ataupun rahmah untuk al alamin, rahmat untuk segenap alam raya ini. Maka Makanya Allah untuk menegaskan apa yang disampaikan sebelumnya. Di sini kita perlu kemudian membawakan sekian banyak ayat atau hadis dan keterangan-keterangan para ulama tentang masalah Islam ini. Sesuatu yang tidak mungkin digantikan dengan agama yang lain Islam sebagai agama yang hak. Islam sebagai bimbingan yang hak. Itu sifatnya harga mati. Tidak mungkin diganti dengan Islam yang eh, diganti dengan agama yang lain. Tidak mungkin diganti dengan bimbingan-bimbingan yang lain. Atau dengan ideologi-ideologi yang lain. Bagi mereka yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat Barakallahu fikum. Tidak mungkin Islam disamakan dengan agama-agama yang lain. Tidak mungkin Islam disatukan dengan agama-agama yang selain Islam. Entah atas nama pluralisme atau sekretisme agama atau yang lain-lainnya atau atas nama agama samawi atau atas nama toleransi atau yang lain-lainnya tidak mungkin bertentangan dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ikhwan azakumullah. Seperti tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, Islam itu harga mati. Hanya ada satu agama yang hak, yaitu Islam. Yang selainnya dinyatakan kafir dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Yang ada hanya bimbingan-bimbingan Islam yang membawa rahmat untuk alamin. Yang selainnya nggak mungkin. Islam harga mati ditinjau dari beberapa sisi. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah nas Al-Quranul Karim dan juga bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mewajibkan kita semua untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Maknanya ialah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi jami'i syara'i'il Islam wa la tatruku syai'an minha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam semua bimbingan-bimbingan Islam dan jangan meninggalkan sedikit pun daripadanya. Dalam ayat ini barakallahu fikum. Ada dua perintah. Perintah yang pertama ialah perintah untuk masuk Islam. Dan yang dimaukan dengan Islam, Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam dengan makna khusus. Yaitu Islam yang dibawa, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. hanya diperintahkan untuk masuk Islam. Tidak ada yang lain. Tidak ada perintah masuk kepada agama-agama yang lain. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Majusi, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak yang lain-lainnya hanya diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Satu-satunya agama. Sehingga dikatakan Islam itu harga mati. Tidak mungkin koma pakai agama yang lain. Perintah yang kedua. Dalam ayat ini para fikum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Secara totalitas. Mengambil, menerima, mengimani, mengamalkan semua bimbingan-bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan dan tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya total. Sehingga tidak bisa dicampuri oleh ideologi-ideologi yang lain. Islam dicampur dengan ideologi timur, ideologi barat, ideologi utara, selatan, atau semisalnya. Tidak bisa. Hanya Islam saja. Terkait dengan bimbingan-bimbingannya juga harga mati. Yang ada hanya bimbingan Islam, yang ada hanya ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulnya alaihi SAW dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Barakallahu itu. Mati harganya ikhwan. Tidak bisa digoyang-goyang lagi. Anda ingin penjelasan tentang perkara akidah, perkara keimanan. Harus kembali kepada ideologi Islam. Anda kepingin berbicara masalah masalah ritual-ritual ibadah. Harus kembali kepada ideologi Islam. Anda kepingin berbicara masalah akhlak wal adab Berbicara masalah muamalah, muamalah, berbicara masalah ekonomi atau yang lain-lainnya, kembali kepada ideologi Islam. Tidak ada lagi yang lain. Udhulu fisilmi kafah. Termasuk sebuah penyimpangan besar. Termasuk sebuah penyimpangan besar ketika kembali kepada ideologi Islam hanya dalam perkara akidah saja. Ya sudah, bab akidah, bab keimanan Islam. Nanti pembahasan ritual-ritualnya Hindu. Terkait dengan bab akhlak wal adab Nasrani. Katanya kan agama kasih sayang ya. Nasrani ya, ya. Nasrani terkait dengan masalah prinsip-prinsip ekonomi. Larinya kepada ekonomi-ekonomi barat. Maaf, itu bukan prinsip Islam. Itu adalah prinsip wahdatul adyan yang disepakati kekafirannya oleh para ulama'ul Islam. Barakallahu fikum. Tidak bisa. Hada wabih. Ayat ini barakallahu fikum secara khusus ditujukan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil secara khusus adalah kaum yang beriman, supaya kaum mukminin ini betul-betul kuat di dalam berpegang teguh dengan keislamannya. Jangan goyah. Jangan goncang dengan berbagai macam slogan-slogan, isu-isu dan semisalnya yang muncul dari berbagai macam pihak yang memang berupaya untuk mengkaburkan Islam yang ada. Jadi muslim itu yang kencang jadi muslim itu yang betul-betul teguh, tegar pendiriannya. Memegangi keislamannya barakallahu fikum. Muslim yang betul-betul tegar di atas sunnah akan menyatakan dengan tegas pluralisme no. Tidak. Katakan tidak untuk yang namanya pluralisme. Katakan tidak untuk yang namanya liberalisme. Jil Katakan tidak untuk prinsip wihdatul adian dan segala sesuatu yang berupaya untuk mengkaburkan Islam yang ada tadi. Tidak. Kita hanya kembali kepada satu prinsip, satu ideologi, satu agama yaitu dinul Islam. Tegas Allah menyatakan dalam firmannya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridai, yang hak hanyalah hanyalah Islam. Hadza Ini poin yang pertama. Yang menggambarkan yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum Islam harga mati. Poin yang kedua. Poin yang kedua barakallahu fikum yang menunjukkan bahwasanya Islam itu harga mati ialah penjelasan bahwasanya bimbingan Al-Qur'anul Karim bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ini bimbingan yang mencukupi yang sempurna tidak memerlukan bimbingan-bimbingan yang lain. Telah menjelaskan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah itulah yang namanya bimbingan Islam harga mati. Tidak perlu yang lain. Tidak perlu tidak butuh kepada yang selain itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim disebutkan di An-Nahl ayat yang ke 89 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam Alkitab ini menurunkan Alkitab Al-Qur'an Allah katakan tibyanan likulli syai'in sebagai penjelas yang menjelaskan segala sesuatu. Bahasanya likulli syai'in. Kata-kata syai'un itu sudah sangat umum meliputi segala sesuatu ditambahi lagi dengan kata-kata kul sehingga meliputi apa saja apa saja siapa saja itu ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Ini Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran. li kulli syai. Barakallahu fikum. Urusan dunia, urusan agama, semuanya yang perkara yang besar, perkara yang dianggap remeh, perkara yang kecil. Semuanya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di mana perlu dipahami bayanul Quran aksam penjelasan-penjelasan Al-Quran itu beragam ini kaidah tolong dipahami baik-baik yang dengan ini Anda akan mampu membantah berbagai macam syubhat syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam atau pihak di luar Islam yang berupaya untuk menjatuhkan nama Islam atau mencoreng-moreng muka Islam. Bayanul Qur'ani Aksar Penjelasan Al-Qur'anul Karim itu beragam. Yang pertama, yubayyinu asyai'a binasih menjelaskan sesuatu dengan nas Al-Qur'an langsung Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan dengan nasnya tentang sesuatu baik hukum sesuatu atau haramnya sesuatu seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang tegas menyatakan Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhir ayat. Di Al-Maidah ya ikhwan, telah diharamkan atas kalian al-maitah bangkai waddam darah walahmul khinzir dan daging babi. Barakallahu fikum. Nas langsung ha, nas langsung Al-Quran yang menyatakan yang berbicara tentang keharuman perkara-perkara tadi. Jelas. Al-Quran yang menjelaskannya. Paham misalnya ya? Terkait dengan masalah kemahroman Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum" ila akhir ayat. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudari-saudari kalian sampai akhir ayat yang menjelaskan tentang kemahroman-kemahroman yang ada. Langsung dengan nas Quran. Fahim dong? Fahim ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua ialah Al-Quranul Karim menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan semacam kaidah umum. Menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan semacam kaidah umum. Ayatnya menggunakan lafaz yang umum berlaku untuk perkara tadi dan perkara-perkara yang semisal sampai akhir zaman. Ayat yang berisikan kaidah-kaidah umum berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah tentang prinsip dan konsep ta'awun, saling bantu membantu. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal firri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu, saling bertahun di atas perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling bertahun di atas dosa dan permusuhan. Tidak disebutkan poin-poin ta'awunnya. Tapi dibawakan konsepnya dibawakan koidahnya. Dalam bab gotong royong, dalam bab ta'awun barakallahu fikum. Nih prinsipnya. Ta'awun harus di atas kebaikan dan ketakwaan. Dilarang ta'awun dalam bab dosa dan permusuhan. Apapun yang sifatnya gotong royong, yang sifatnya ta'awun harus dengan konsep ini. Berlaku dari mulai turunnya ayat ini sampai hari kiamat nanti. Maka para ulama, para tulabul ilm yang memiliki ilmu yang bisa menjabarkan ayat tadi. Setiap ada kasus maka diteliti, dihukumi dengan konsep ayat ini tadi. Misalnya ada yang datang, Ustadz, apa hukumnya kita gotong royong untuk membuat apa ya Pak? Ah, membuat sebuah pondok pesantren ya yang diajarkan di sana bimbingan Islam yang benar. Apa jawabannya? Boleh. Itu perkara yang syar'i. Loh kenapa? Dikarenakan tahun di atas albir wat taqwa. Bahkan ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mungkin misalnya ya, Nah, barakallahu fikum. Ada lagi tanya Ustaz, apa hukumnya kita gotong royong, patungan, tahun untuk membuat eh, bunker atau bunker gitu ya. ya nanti itu dipakai untuk eh, menyimpan berbagai macam bentuk persenjataan eh, untuk apa? Ya, kalau penguasanya macam-macam tinggal diperangi Ustaz. Hmm. Apa jawabannya? La, tidak boleh hukumnya haram. Dikarenakan termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Setiap kasus yang berkaitan dengan bab ta'awun digunakan konsep ini tadi. Itu berlaku untuk semua tempat, semua zaman, semua sampai kiamat nanti. Ayatnya sama. Itu dikarenakan ayatnya menggunakan lafaz umum semacam kaidah konsep. Itu namanya bayanul Quran. Paham ya? Hah? Dan itu banyak lagi yang lainnya, enggak cuma ayat ini. Ada sekian banyak ayat yang merupakan kaidah yang yang, yang yang di bawahnya terdapat sekian banyak masalah-masalah yang bisa diangkat dengan ayat yang sama. Di sini pentingnya belajar ilmu kaidah kaidah tafsir, kaidah fikih, kaidah hadis untuk memahami ini semuanya. Paham ya, ikhwan? Hah? Barakallahu fikum. Tanya lagi, ada seorang bujangan, Ustaz, apa hukumnya ta'awun untuk membantu saudara kita yang miskin kepingin suat dan punya modal Hah? maunya gimana ya ta'awun supaya dia bisa melaksanakan pernikahannya Hukumnya apa Ikhwan? Ya, kok diem? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Disyariatkan dikarenakan pernikahan perkara yang syar'i. Apalagi pemuda tadi pemuda yang baik, pemuda yang soleh mendapatkan apa yang diharapkan dari perempuan yang solihah dan emang kiri tenang nah, dibantu untuk pernikahannya. Boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa ini? Yang ketiga dari bayanul Quran, penjelasan Al-Qur'anul Karim. <clears throat> Yang ketiga ialah barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk kembali kepada al-hikmah. Wal hikmah hiya sunnah. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam al-kitab dan al-hikmah yaitu as-sunnah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ini istaduhu Hasan. Ketahuilah bahwasanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan yang semisal itu bersamanya yaitu sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Al-Quran mengisyaratkan kita kepada referensi yang kedua. Kembali kepada sunnah. Yakni bimbingannya Rasulullah SAW, Penjelasan Nabi kita Muhammad dalam sunnah beliau. Dalam hadis-hadis beliau. Barakallahu Apa yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an perinciannya di dalam sunnah Rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu mendirikan salat, menunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada berapa perintah ya, Pak? Ada berapa perintah dalam ayat tadi? Hah? Satu perintah mendirikan salat Nah ya apa cara nih? Gimana sholatnya? Kapan sholatnya? Gimana sholatnya? Syaratnya apa? Rukunya apa? Rinciannya disebutkan dalam ha? sunnah Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Dijelaskan nih tata caranya. Saluka marai tubuni usalli. Nah, lihat saya sholat. Nah, contohnya Rasul. Ini waktunya. Ini, ini, ini, ini. Ini syaratnya. Ini rukunya terangkan semuanya. Maka kita melaksanakan ibadah solat sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Itu termasuk keterangannya Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an menyebutkan referensi ke sunnah Rasul. Segala sesuatu yang masih umum-umum, yang masih umum dalam Al-Quran, disebutkan pengkhususan, pengkhususannya dalam Eh, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Hakala. Terkait dengan masalah zakat diterangkan apa yang termasuk harta yang kena zakat, siapa mustahiknya, ukurannya, nisabnya berapa, haulnya berapa, bagi itu semua dalam sunnah Rasul Terkait dengan warka'u ma'arrakiin, perintah untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, perintah untuk berjamaah dalam salat disebutkan hukum-hukum berjamaah imamnya siapa, Ya jadi imam itu syarat-syaratnya apa, ha, terkait dengan masalah keimaman. Sekian banyak hukum-hukum yang terkait dengan masalah berjamaah dirinci di dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah Rasul itu menjabarkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, dan bahkan menyebutkan bimbingan-bimbingan yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pasti digandengkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin lepas. Yang ke yang keempat terkait dengan bayanul Quran, Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum menunjuk referensi yang kedua. Menunjuk referensi yang kedua yaitu para ulama ahlul ilmi dalam semua bidang dan untuk masing-masing bidang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu zikri kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Disebutkan referensi kedua, ulama begitu. Maka ketika para ulama masing-masing bidang menjelaskan sesuatu tadi, maka itu termasuk bayanul Quran dan ini berlaku untuk semua zaman semua tempat. Di zaman sekarang ini antum bingung gimana yo ya caranya ngerakit sepeda motor. Hmm? Dulu nggak ada sepeda motor zamannya Rasul, adanya ngerakit onta. Hmm? Yang nah, gitu ya. Caranya gimana ya kawan supaya tahu? Tanyakan kepada ahli motor. Pak, coba terangkan kepada kami gimana cara merakit motor dari mulai awal sampai akhir. Ya jelas kan, begini begini begini begini praktekan langsung sampai jadi. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an. Fasalu ahla dzikri ingkuntum la ta'lamun. Dalam semua bidang dalam perkara agama kembali kepada ahli agama, dalam perkara dunia kembali pada ahli dunia yang terpercaya. Paham ya? Itu termasuk bayanul Quran. Faham dong? Dengan uh, ragam penjelasan yang dibawakan di atas barakallahu fikum, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan kulli syai. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi alaihissalam memperjelas menerangkan segala sesuatu sampai urusan baut diterangkan dalam Al-Quran. Ya, ini dengan cara apa ya kawan? Dengan cara menunjuk referensinya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Paham tuh? Hadza huwa. Sehingga termasuk mohon maaf kebodohan, bahkan dikatakan penyimpangan, ketika kemudian menyatakan Al-Quranul Karim tidak menjelaskan segala sesuatu yang ada ini. Alasannya tidak ada ayatnya. Mana ayat yang menerangkan begini-begini? Mana? Wallahu a'lam yang bodoh itu sampean atau yang yang yang pinter tuh uh, Al-Qur'annya ya, Pak. Itu dikarenakan tidak memahami kaidah-kaidah ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Jangan terlalu monoton ya Pak. Jangan terlalu jumud. Hanya memahami yang namanya keterangan Al-Quran yang ada nasnya langsung. Kalau cuma seperti itu ya memang nggak semuanya. al Quran macam-macam seperti yang terangkan tadi para klasikum. Ada yang nas langsung, ada yang menggunakan lafat ayat yang semacam kaidah konsep, ada kalanya mengihalah, ditunjuk referensi yang pertama sunnah Rasulullah SAW, terkadang menunjuk referensi kedua para ulama, sehingga semua dijelaskan, diterangkan. Sehingga Al-Quranul Karim Barakallahu bimbingannya Salihun likulli zamanin wa makan Bisa untuk semua zaman dan tempat selalu relevan dalam semua sikon. Barakallahu fikum. Dengan konsep tadi. Paham insyaallah ya? Disebutkan, dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan tentang ayat ini kata beliau Qad bayyana lana fi hadzal Qur'ani kulla ilmin wa kulla syai'in. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an ini semua ilmu dan segala sesuatu dijelaskan semua. Fa innal Qur'ana istamala ala kulli ilmin nafi' min khabari ma sabak wa ilmi ma sayati dikarenakan dalam quranul Karim itu meliputi semua ilmu yang bermanfaat tentang khabar-khabar perkara yang telah lalu dan ilmu tentang perkara yang akan datang. Wa kullu halalin wa haram dan juga menjelaskan semua perkara yang halal, semua perkara yang haram. Wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'asyihim wa ma'atihim dan apa yang diperlukan oleh semua umat manusia dalam urusan dunia mereka, agama mereka, ma'isyah mereka dan akhiratnya mereka. Sudah ada semua. Barakallahu fikum tinggal kita yang menggali penjelasan Al-Qur'an dan ilmu Qur'an tadi dengan konsep yang sudah dibawakan di atas. Ada poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Barakallahu fikum. Dari sini, sekali lagi. Kita tidak perlu lagi dengan ideologi manapun. Tidak perlu. Tidak perlu lagi dengan teori-teori siapapun. Wajib bagi seorang muslim untuk mencukupkan diri dengan bimbingan Al-Quranul Karim sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah itulah yang diilmui. Paham ya, ikhwan? Itu adalah prinsip seorang muslim. Harga mati. Titik. Enggak pakai koma. Barakallahu fikum. Hada wadih. Ini poin yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sifatnya harga mati. Hanya Islam dan hanya penjelasan Islam. barakallah itu. Nah, di sini terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Apalagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan Al-Qur'an di Al-Isra ayat yang 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada perkara yang terbaik. Perkara yang paling manfaat, yang paling maslahat, yang adil, dan segala macamnya. Juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Al-Quranul Karim. Huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka kalau Anda betul-betul muslim, maka Anda akan mencukupkan diri dengan bimbingan Islam titik tidak pakai koma. Barakallahu fikum. Yang ketiga yang menjelaskan kepada kita tentang Islam itu harga mati. Bimbingan Islam itu harga mati. Barakallahu fikum. Ialah adanya ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadisnya Rasulullah SAW bagi siapa saja yang kemudian menoleh kepada agama yang lain, menoleh kepada ideologi yang lain selain Islam. Ini semua kita sebutkan dari Nasul Quran wa Sunnah. Disebutkan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ali Imran ya Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falayuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Wahuwa fil akhirat minal khasirin dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jelas ya ikhwan, ini nas Al-Qur'an. Kalamullah Rabbul Alamin mengancam siapa saja yang memilih agama selain agama Islam, maka dinyatakan agamanya tertolak. Mardudun ghairu makbul. Tertolak tidak diterima oleh Allah Azza wa Dan diancam di yaumul qiyamah nanti minal khasirin. Termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ancaman ini ditujukan kepada beberapa pihak. Pihak yang pertama ialah dari kalangan non-muslim. Ancaman ditujukan kepada non-muslim dengan berbagai macam ragam agama dan sekte mereka. Dalam Islam, mereka dibagi dua. Non-muslim dibagi dua. Yang pertama dikatakan sebagai ahli kitab. Al-Yahud wal Nasara. Yang kedua dikatakan sebagai musyrikin selain al-Yahud wan Nasara dari berbagai macam agama-agama non-muslim yang ada. Agama-agama kufur yang ada. Selain al-Yahud wan Nasara dikatakan sebagai musyrikin. Di Al-Bayyinah Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, non-muslim. Dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Dan kaum musyrikin. Dibagi dua ya kawan. Ahli kitab dan musyrikin. Mereka dalam neraka e, selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa Jalla. Mereka ini kan diancam dengan ayat tadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan Wahwa fil akhirati minal khasirin. Mereka kufar sementara yang masuk Islam dikatakan muslimin. Paham dong? Yang kedua, yang terkena ancaman ini adalah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah yang menyimpang dari prinsip-prinsip keislaman yang sahih Ini juga tidak akan terima ya Pak. Ritual-ritual mereka, amaliyah-amaliyah mereka yang dikerjakan dengan cara-cara bid'ah mardudun ghairu makbul ditolak tidak diterima. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang beramal dengan tambah tamaccun dari kami, maka dia tertolak. Namun bedanya kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah mereka masih muslim. Cuman menyimpang dalam perkara-perkara ritual amaliyahnya. Tapi dapat ancaman, tertolak. Barakallahu fikum dan jamul qiyamah nanti mereka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diterima cuma satu, yang makbul cuma satu yaitu Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam harga mati titik tanpa koma maka barang siapa yang berupaya untuk menggabungkan antara Islam dengan bimbingan-bimbingan selain Islam maka dia telah menyelisihi pimpinan Al-Quran. Dia dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Bahkan tindakan-tindakan yang semacam itu dinilai oleh para ulama kita termasuk perbuatan kufur. Dinilai termasuk perbuatan kufur. Wihdatul adyan, pluralisme, meyakini semua agama benar, dan segala macamnya itu termasuk pemahaman pemahaman kufur yang dikufurkan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Ini juga bukti yang kesekian kalinya yang menunjukkan apa ya Pak? Islam itu harga mati. Titik tidak pakai koma. Hah? Yang disebutkan keutamaannya dan yang dianjurkan, diwajibkan untuk dipeluk adalah agama Islam saja sementara yang lain-lainnya dikecam dengan kecaman-kecaman yang begitu keras. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis di riwayat yang bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Suatu kali pernah melihat di tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa lembar kertas dari kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab sucinya siapa ya, Ikhwan? Kitab sucinya kaum muslimin yang mengikuti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Jangan mengatakan kitab sucinya orang Yahudi. Itu adalah kitab sucinya kaum muslimin yang beriman dengan Nabi kita Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Yang dipegang Taurat ya ikhwan. Bukan yang lain-lainnya. Ketika Rasulullah SAW melihat sahabat Umar di tangannya ada beberapa lembar dari Taurat, maka langsung belum menyatakan amutahawikuna ya ibnal khattab. Laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Lau kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni dalaltum. Amutahawwikun ya Ibn al-Khattab. Apa kamu masih bimbang, masih ragu dengan Islam ini? Wahai putranya Al-Khattab. Hanya megang-megang. Ah, kitab Taurat, megang-megang kitab suci Taurat, sudah dikecam, diingkari dengan keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu masih bimbang, masih ragu dengan Islam ini wahai putra Al-Khattab? Sungguh aku datangkan Islam ini kepada kalian baydha'a naqiyah, putih, bersih. Barakallahu fikum. Tidak ada gelapnya, tidak ada penyimpangannya sama sekali. Bayro'a Itu bimbingan Islam. Beliau mengatakan setelah itu sungguh demi Allah, lau kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Sungguh kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, lalu kalian mengikuti dia meninggalkan aku kata Rasul, Bolaltum. Kamu semua akan sesat. Disebut dalam lafaz yang lain, laukana Musa hayya ma wasi'ahu illa tifa'i. Kalau seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Ittiba kepada aku kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiullah Musa seorang nabi, seorang rasul ulul azmi. Barakallahu fikum. Tapi ketika dia utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib diimani adalah mengimani Nabi Muhammad. Barang siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia mengimani semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada sebelumnya. Nabi Musa. Bagaimana kiranya barakallahu fikum ikhwanatina azakumullah kalau seandainya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman kita sekarang ini menyaksikan sebagian orang yang mengaku sebagai Muslim kemudian menyatakan semua agama itu sama al Yahud wa Nasara wal Islam itu semuanya sama tujuannya sama sama-sama kepingin ke sorga kira-kira apa yang bakal dikatakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka. Al-Yahud itu ta'ifah sekelompok atau sekte orang yang mengkafiri, yang mengkufuri Nabi Musa. Nasrani sekelompok orang yang kafir kepada Nabi Allah Isa. Yang beriman dengan Nabi Musa namanya muslimin, hawariyun. Yang beriman dengan Nabi Allah Isa namanya muslimin, hawariyun bukan Yahud, bukan Nasoro. Barakallahu fikum. Paham dong? Nabi Musa ada, Nabi Musa ya ikhwan, masih hidup saja. Kemudian kalian wahai muslimin ikut dengan Nabi Musa meninggalkan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, kamu akan sesat. Kamu akan sesat. Semata-mata memegang Taurat dikatakan amutahawikun ya Khattab Nah ya apa? Enggak semata-mata megang Taurat ya Ivan. Diyakini benar. Diyakini uh, Yahud itu benar. Nasara itu benar. Sama-sama benar. eh, Islam juga ya ada benarnya. Nah, ragu-ragu kalau Islam ya Ivan itu, ya. eh, Yang namanya Islam itu kendaraan. Uh, yang penting tujuannya sama ke surga. Mau naik Islam ya silakan, mau naik Nasraniya ya silakan, mau Yahudi ya silakan, yang penting ketemunya di mana ya Pak? Di terminal surga katanya. Tentu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih berang lagi, murka lagi menghadapi yang semacam ini. Para ulama kita menyatakan itu pemahaman kufur. Barakallahu fikum. Nah, harga mati. Islam itu harga mati barakallahu fikum dengan bimbingan-bimbingan Islam yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. <coughs> Masya Allah. Yang yang apa ya, Pak? Hmm. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam mengecam segala sesuatu yang selain Islam, segala sesuatu yang di luar ideologi-ideologi Islam. Di sebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Al Harith Al Ash'ari radhiyallahu anhu dikeluarkan Al Imam Ahmad dalam musnadnya At-Tirmidzi dalam sunannya dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amurukum bi khamsin amarani amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna." Aku perintahkan kepada kalian lima perkara. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan aku dengan lima perkara ini. Yang pertama ialah as-sam'u wa ta'ah mendengar dan mentaati penguasa kalian, mendengar dan mentaati pemerintah kalian. Wal jihad dan saya perintahkan kalian untuk berjihad di sabilillah. Wal hijrah dan yang ketiga diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim atau dari negeri yang menakutkan menuju negeri yang aman wal jamaah dan aku perintahkan kalian untuk berpegangan dengan al jamaah di manakan al jamaah adalah jamaahnya para ulama eh, jamaahnya para umara afwan jamaahnya para umara para penguasa-penguasa barakallahu fikum diperintahkan untuk bersatu bergabung dengan pemerintah dengan penguasa yang ada Adalah lagi mengatakan al jamaah ialah al haq Al-haq itu sendiri. Kata Rasulullah, "Fa'innahu man faraqal jama'ata fi dashibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi ila yuraji." Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah penguasa, dari jamaah pemerintah setinggal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali dia mau rujuk. Dan Rasul mengatakan setelah itu, ini yang kita inginkan. Wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka dia termasuk bangkai jahannam. Jutha dimaknakan dengan bangkai, juga dimaknakan dengan perangai Barakallahu fikum. Faqala rajulun ada laki-laki yang bertanya ya Rasulullah wa in shalla wa in shoma walaupun dia salat walaupun dia berpuasa ketika dia menyeru dengan seruan jahiliyah termasuk bangkai jahanam ya Rasulullah beliau mengatakan wa in shalla wa shoma ya walaupun dia salat walaupun dia berpuasa fad'u bidakwallah alladzi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Maka panggillah dengan panggilan-panggilan Allah yang menamakan kalian dengan muslimin, dengan mukminin, dengan hamba-hamba Allah. Intaha. Yang kita inginkan sekarang ini adalah lafaz yang terakhir. Di situ ada ancamannya Rasulullah SAW Rasul mengancam siapa saja yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka dia termasuk bangke jahanam. Diancam dengan neraka. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, bahirnya muslim. Apa itu yang namanya seruan-seruan jahiliyah? Disebutkan ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Beliau menyatakan kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah segala sesuatu yang keluar dari seruan-seruan Islam dan Quran, baik itu nasab atau negeri atau jenis atau madhab atau tarekat, maka dia termasuk seruan-seruan jahiliyah. Muabah. Sehingga di sini hanya ada dua perkara yang pertama ialah dakwal islami wal Quran. Seruan-seruan Islam dan Quran. Ini yang hak. Yang kedua, dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Segala sesuatu yang di luar seruan Islam dikatakan sebagai seruan jahiliyah. Hingga hanya ada dua pilihan, Islam atau jahiliyah. Onje. Oh, Islam atau jahiliyah. Hanya dua. Kalau Anda memilih yang namanya jahiliyah, maka ancamannya adalah Anda termasuk bangkai jahanam. Wa man da'a bidakwal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Paham ya ikhwan? Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi da'wa al-jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku di tengah-tengah kalian tinggalkan itu semua dikarenakan dia baunya busuk kata Rasul fa innaha muntinah Kalau kamu memilih seruan jahiliyah yaitu segala sesuatu yang keluar dari Islam, baik fanatisme nasab, fanatisme negeri, fanatisme kelompok, atau madhab atau torikot, atau yang lain-lainnya. Maka diancam dengan ancaman tadi. Anda termasuk bangkai jahanam dan dikatakan busuk baunya. Fa'innaha muntina. Apalagi dinisbahkan kepada kepada jahiliyah. Perkara yang sangat-sangat eh, apa namanya sangat mengerikan dosanya para fikum. Itu kalau milih yang jahiliyah. Mau? Jawabannya tentu tidak. Kalau tidak mau yang jahiliyah, pilihannya apalagi Evan yang kedua? Pilihannya adalah dakwah Islam. Seruan-seruan Islam, seruan Al-Qur'an, ajakan-ajakan kepada Islam, kepada Al-Quran, bimbingan Islam, bimbingan al quran al Karim dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang benar sehingga tidak ada pilihan kecuali cuman seruan Islam harga mati ente kontan jangan pakai utang. Kalau tidak larinya kepada seruan jahiliyah dengan ancaman-ancaman tadi. Jih, persiapan salat duhur katanya ya, Ikhwan. Nah, ada waktu sekitar 20 menit. Masih orang belum menit ya, Jam 12 ya, duhur ya. Persiapan dah? Ya sudah. Persiapan dulu duhur. Terus setelah itu diteruskan langsung. Apa enggak? Istirahat dulu. Diteruskan istirahat dulu. Al-muhim, ini tadi beberapa riwayat dan beberapa hadis yang menerangkan kepada kita barakallahu fikum ancaman-ancaman bagi siapa saja yang e, keluar dari Islam dan ideologi Islam. Menunjukkan apa Ikhwan? Semua harus kembali kepada bimbingan Islam, kembali kepada dinul Islam. Harga mati. Titik tanpa koma. Sementara cukup insya Allah teruskan kembali pada kesempatan berikutnya Pak zuhur nanti eh, penyebutan poin-poin yang berikutnya terkait dengan masalah yang kita kaji. Sementara cukup nafkah lahuna. Barakallahu fikum.